Tadi diterangkan tentang ru'yatun Nabi ya Allah. Melihat Nabi secara terang-terangan, bukan mimpi. Jangan aneh ya. Karena sebenarnya ada hadis sahih. Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yagadah." Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, bakal ngeliat aku dalam keadaan ya godoh terang-terangan dalam keadaan terjaga. Kalau diartikan bakal ngelihat aku dalam keadaan terjaga ada di mahsyar dari kiamat, yang nggak mimpi juga kelihatan Nabi. Ya gotoh di situ bukan di hari kiamat tapi di dunia. Cuma ulama ada menyatakan itu ketika mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratil maut orang yang cinta sama Nabi, yang mimpi Nabi akan didatangi oleh Nabi untuk supaya ringan sakaratul mautnya dan mati dalam keadaan husnul khatimah dibantu oleh Nabi. Tapi ada yang menyatakan itu itlak, nggak ada get, nggak ada e, ikatan bahwa harus waktu dalam keadaan sakaratul maut. Itu bagi orang yang cinta Nabi, lihat dalam mimpi terus meningkatkan cintanya, cintanya sampai ketemu Nabi bukan dalam keadaan mimpi. Karena itu nggak usah kita bingung, masa bisa ketemu Nabi ya godoh? Ya nggak ada pakai masa, memang nggak perlu masa itu bukan bukan makanan itu. Inti harus berusaha mendekatkan diri kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cintanya perkuat, mungkin bisa sampai ke mimpi kamu, mimpi jangan kamu merasa cukup tingkatkan lagi cintanya, tingkatkan lagi, maka kamu akan bisa ketemu Nabi ya godoh. Enggak bisa diingkari itu, itu haditnya sahih. Orang yang mengingkari ru'yatun Nabi ya godoh, enggak, enggak menerima hadits sahih. Katanya dasarnya harus hadits sahih. Itu hadisnya sahih itu. Ya, baca Bukhari, baca Muslim. Itu semuanya ada ada di situ. Jadi enggak enggak ada enggak ada sedikit pun keraguan. Ya berarti belum hatam kitabnya kalau mengingkari ru'yatun Nabi ya godoh. Nah, itu semuanya bagi orang-orang khusus yang betul-betul mantap cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dapat bertemu dengan Nabi SAW. Ya Allah, amin ya rabbal alamin.